Mitra bisnis, sejumlah pabrikan mobil dunia menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan boomingnya pasar otomotif di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia yang terkenal konsumtif tersebut juga menambah gula-gula bagi pasar kendaraan bermotor domestik. Namun, di sisi lain, pertumbuhan pasar otomotif yang pesat tidak diikuti oleh penambahan infrastruktur jalan. Akhirnya, kemacetan terjadi di mana-mana, khususnya di ibu kota Jakarta. Untuk membicarakan fenomena itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, melihat kompleksitas persoalan kemacetan di Jakarta, bagaimana sih sebenarnya negara-negara lain menyiasatinya? Kalau di negara-negara lain itu dia pajaknya dinaikkan untuk mobil-mobil itu. Naikkan aja pajak untuk mobil-mobil mewah itu. Jangan lu turunkan supaya dia jualan lebih sedikit. Tapi apa hal itu tidak memukul industri otomotif, Pak? Ya, enggak. bikin lah yang batas yang mana seperti Kijang dan lain-lain itu pajaknya seperti sekarang ini. Kalau mobil mewah, lu kasih naikkan pajaknya 500 persen gitu supaya orang nggak belanja tuh. Orang nggak, nggak beli mobil-mobil yang mewah-mewah supaya gap antara kaya miskin itu tidak terjadi begitu. Kan dia bisa beli, kasih pajak tinggi-tinggi supaya mobil-mobil yang ada di sini itu uh, ya uh, di, dilihatlah siapa yang membayar tinggi bayarlah pajak yang tinggi ya kan tapi kalau you mau mengurangi daripada otomotif itu otomotif itu juga ada uh, apa scale of businessnya itu di mana kalau dia bisa bikin banyak dia lebih murah produknya bisa lebih kompetitif maka itu kita sudah ekspor juga mobil lebih dari 100 ribu kan dari Indonesia ini jadi semua itu ada untung rugi. Dan ya, tinggal lu hitung aja. Yang perlu you buat itu adalah bagaimana <laughs> you bikin jalannya mempercepat pembuatan jalannya, flyovernya, apa ring road ring road di Jakarta ini dan lain-lain. Jadi jangan persoalannya yang mestinya A lu selesaikan A, lu bikin soal B yang sebenarnya bukan penyelesaian daripada soal A begitu loh. Kita ini kadang-kadang kan lucu-lucu, ya kan? Kalau duit nada dia bilang jalan macet Jakarta pindahkan ibu kota. Itu kan cuma yuk mimpi-mimpi yang begitu-gitu. Itu menurut saya membuat kacau semua. Yang penting lubuk itu adalah bikin transportation umum, bikin jalan lebih banyak, ya toh, ring road, ring road Jakarta, bikin bertingkat-tingkat jalan itu seperti saya lihat kemarin di Bangkok itu. Itu yang mesti you bikin, yaitu monorail dan yang lain itu dan saling berhubungan antara kereta api dengan bus, dengan monorail, dengan segala macam transportation lain, sehingga betul-betul akhirnya semua jalan itu jadi baik. Ah, kalau tidak bisa juga di tengah-tengah kota itu pajakin dan itu apa. Dulu kan sudah 3 in 1. Dia ya, mau pajakin lebih banyak lagi supaya pemerintah sama duit, ya lakukan di pusat-pusat kota itu. Macam-macam cara itu bisa dilakukan. Tapi jangan persoalannya A, you selesaikan dengan persoalan B. Yang sebenarnya nggak ada ketemunya gitu. Asal bunyi aja, itu yang menurut saya yang banyak terjadi di Republik ini sekarang. Orang asal bunyi aja, otaknya nggak dipakai cuma menghindarkan dari isu-isu penyelesaian aja, cari-cari alat aja gitu loh. Demikian Sofian Wanandi, saya Wina Santoso.